الطاغوت <clears throat> وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله قال ابن القيم رحمه الله تعالى at ما تجاوز به bihil abdu من min ma'budin متبوع matbu'in مطاع. Setelah al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul dalam rangka untuk menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang menerima dakwah dan menyampaikan peringatan bagi mereka yang menyelisihi dakwah dan diutusnya para rasul alaihi wassalam ini termasuk dari keharusan dari tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul uluhiyah. Sebabkan karena mereka diutus oleh Allah dengan tujuan yang terpenting adalah untuk mengembalikan manusia kembali kepada beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepadanya. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang inti dari dakwah mereka dalam mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Sebab Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya perubahan dari fitrah mereka ala tauhid menjadi syirik disebabkan karena waswasatu syayatin yang terjadi sebelum diutusnya Nuh alaihi salam. Oleh karena itu ketika terjadi awal kesyirikan Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam. Wahakadha al rusul Terus menerus dikirimnya para rasul sampai kepada Rasul yang terakhir Rasulullah alaihi salatu wassalam قال العلامة محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah anna awal rusul Nuh alaihi salatu wassalam bahwa rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salatu wassalam Adapun yang diutus sebelumnya mereka tidaklah dikatakan sebagai rasul akan tetapi mereka adalah para nabi. Wastadalla lidzalika biqaulihi ta'ala dan beliau berdalil berdasarkan firman Allah yang terdapat di dalam suratul Nisa ayat 163 Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu. Sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dari awal. Wan min ba'di dan nabi-nabi setelahnya. Ya. Dan tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala min qabli tapi wan nabiyina min ba'di wal murad bin nabiyyin ay ar-rusul. Yang dimaksud dengan para nabi di sini adalah para rasul. Dari setelah Nuh. Naam. Dan dari ayat ini juga menunjukkan bahwa seorang rasul boleh diitlakkan bahwa dia seorang nabi. Oleh karena itu para ulama menyatakan kullu rasulin nabi walaysa kullu nabiyyin rasul. Dalam artian seorang rasul bisa diitlakkan dengan istilah nabi kepada mereka. Akan tetapi seorang nabi tidak bisa disebutkan secara mutlak dia sebagai seorang rasul. Walaupun kedua-duanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi." Dan tidaklah kami mengutus dari sebelummu seorang rasul dan tidak pula seorang nabi. Dikatakan rasul, lalu kemudian dikatakan nabi. Di sini menunjukkan bahwa rasul diutus mursal Sebagaimana Nabi juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mursal. Akan tetapi Nabi seorang Nabi tidak bisa disebutkan secara mutlak dia dikatakan sebagai rasul. Sedangkan rasul bisa disebutkan dia sebagai rasul dan bisa pula disebutkan secara mutlak sebagai nabi. Naam. Dan di dalam ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara makna Nabi dan Rasul. Karena disebutkan, disebutkan oleh Allah dengan menggunakan waw. Al-waw taqtadil mughayarah. Sedangkan al-waw sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama memberikan konsekuensi bedanya antara sebelum waw dan yang setelahnya. Al-atif wal ma'tuf berbeda. Kalau dikatakan ja'a Ahmad wa Muhammad, Ahmad bukan Muhammad. Naam. Kecuali dengan dalil yang menunjukkan kesamaan. Ya. Maka di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan isyarat bahwa Nuh adalah rasul yang pertama. Dan yang lebih asrah, lebih jelas daripada itu yang terdapat di dalam sahih wa thabata fi sahih min hadis syafa'ah telah sabit di dalam sahih dari hadis syafa'ah yaitu hadis tentang asyafa'atul uzma'ah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inna an-nasa yatuna ila Nuhin fayaqulun Sesungguhnya manusia mereka mendatangi Nuh lalu mereka pun mengatakan Anta awwalu rasulin arsalahu Allahu ila ahli al-ard Engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Setelah terjadinya taghyir, perubahan fitrah. Perubahan dari tauhid menuju pada kesyirikan. Maka di sini nas yang sangat jelas yang menunjukkan bahwa Nuh alaihissalam adalah rasul yang pertama Fala rasulah qabla Nuh, maka tidak ada rasul sebelum Nuh alaihi salam. Wa bihadza na'lamu khata' al-mu'arrikhin. Oleh karena itu kita mengetahui kesalahan dan kekeliruan para ahli sejarah. Alladzina qalu mereka yang mengatakan inna Idris alaihi salatu wassalam qabla Nuh bahwa Idris alaihi salatu wassalam sebelum Nuh balilladhi yadhar bahkan yang nampak anna Idris min anbiya'i Bani Israel bahwa Idris termasuk nabi-nabi Bani Israel <clears throat> yakni datangnya berarti setelah Yaqub jauh setelah itu Nah, dan memang para ahli sejarah mereka menyebutkan bahwa Idris adalah seorang nabi yang datang setelah Adam alaihissalam dan sebelum Nuh. Naam. Seperti Al-Hafidh Ibn Kathir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang zahir dari pendapat beliau di sini bahwa Idris alaihi salam di samping seorang nabi dan dia adalah seorang rasul. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa Idris bukan seorang yang diutus sebelum Nuh. Tapi beliau adalah seorang nabi dari nabi-nabi Bani Israel, yakni seorang rasul. Nah, oleh karena itu beliau diutus setelah zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Naam. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan Idris alaihissalam sebagai seorang nabi. Wadkur fil kitab Idris. Innahu mada ya ikhwan? Kana siddiqan Nabiya. Bahwa Idris adalah seorang siddiq nabi. Seorang nabi. Oleh karenanya para ulama seperti Al-Hafidh Mukathir sendiri dan sebagian para ulama seperti Saleh Ibn Abdul Aziz Al-Syaikh mereka berpendapat bahwa Idris alaihi salam seorang nabi dan bukan seorang rasul sehingga tidak ada iskal, tidak ada problem untuk menyatakan bahwa Idris adalah seorang nabi yang diutus sebelum Nuh alaihi salam. Sebagaimana Adam sebelum Nuh dan seorang nabi bukan seorang rasul. Sebagaimana juga ada seorang nabi yang diriwayatkan bernama Syekh juga sebelum Nuh dan bukan seorang rasul. Sehingga dari sini tidak ada iskal. Dan Syekh Saleh al-Syekh rahimahu taala beliau memiliki pembahasan ketika beliau menjelaskan dalam Syarh Tahawiyah perbedaan antara nabi dan rasul. Dan yang semirip dengan pembahasan beliau pula Syekh Muhammad Al-Imam salah seorang syekh di Yaman di Ma'bar juga memiliki kitab pembahasan khusus Al-Farqu Bainan Nabi war Rasul yang kemudian mereka sampai kepada kesimpulan bahwa seorang nabi definisinya adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syariat oleh Allah dan diutus kepada kaum yang muafiqin. Kaum yang menyetujui dakwah. Bukan yang menyelisihi. Sedangkan Rasul diutus kepada kaum yang mukhalifin. Yang menyelisihi. Apakah mendatangkan syariat baru atau tidak? Nah, apakah mereka diberikan kitab atau mereka hanya mendapatkan suhuf? Seperti suhuf Ibrahim wa Musa. Naam yang nampak wallahu alam bisawab tarjih dari Syekh Saleh lahu wajhun qawi. Ya, memiliki dasar yang cukup kuat. Disebabkan karena nabi-nabi sebelumnya Adam alaihissalam, demikian pula Idris, mereka tidak diutus kepada mukhalifin, kaum yang menyelisihi. Sebab pada waktu itu mereka ala din, ala tauhid. Naam, sedangkan awal Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum yang mukhalifin. Yaitu Nuh alaihissalam dan Rasul-Rasul yang setelahnya. Naam. Wallahu alamu bisawab. Ini yang nampak. Sehingga mereka menetapkan bahwa Idris tetap sebagaimana yang disebutkan oleh al muarrikhud bahwa beliau hidup sebelum zaman Nabi Nuh sebagai seorang nabi dan tidak sebagai seorang rasul. Sebab di dalam beberapa riwayat walaupun terjadi pembicaraan tentang riwayat tersebut namun kalau tidak salah Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menghasankan riwayat tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul dan perbedaan antara jumlah di antara keduanya. Hadis yang masyhur hadis Abi Dzar Al-Ghifari yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jumlah Nabi, beliau menjawab 124 ribu. Adapun ketika beliau ditanya tentang jumlah Rasul, maka beliau menyebutkan 310 ke atas, 314, atau meriwayatkan 300 bid'ah asyar, 300 wa bid'ata 300 10 ke atas begitu. Antara 310 11 sampai 319. Naam. Maka kalau berdasarkan pendapat ini tidak ada iskal dari perkataan al-mu'arrikhin di saat mereka menyebut bahwa Idris alaihissalam sebelum Nuh. Wallahu alam bisawab. وآخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم dan akhir para nabi serta penutup mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Bukanlah Muhammad itu salah seorang dari ayah-ayah kalian. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ittafaqal ulama' bahwa yang dimaksud dengan khatam di sini adalah penutup para nabi. Naam. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Fala nabiyya ba'dah. Maka tidak ada lagi nabi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام Barang siapa yang menganggap dirinya sebagai nabi setelah diutusnya Rasulullah, maka dia berdusta dan dia telah kafir dan keluar dari Islam. Dan adanya orang-orang yang yad'una an-nubuwah, orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai para nabi. Ini telah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah dikabarkan oleh beliau secara sorih di dalam hadis-hadisnya. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Abi Hurairah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atan 'azimatan da'wahuma wahidah wa hatta يخرج دجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي bahwa tidaklah tegak hari kiamat sampai ada dua kelompok yang besar yang dakwah mereka itu satu, pernyataan mereka satu yaitu Islam dan mereka saling bertempur. Saling bunuh membunuh. Dan tidak tegaklah hari kiamat sampai keluar muncul para dajjal, para pendusta. Kurang lebih 30 orang yang mereka semuanya mengaku sebagai Rasulullah. Mereka semuanya mengaku sebagai nabi. Dijelaskan ditambah di dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Hudzaifah, minhum arba'un niswah di antara mereka ada empat wanita yang mengaku sebagai nabiyah. Nah, Dan penyebutan bilangan 30 tidak menunjukkan hasr, tidak menunjukkan pembatasan. Akan tetapi para ulama seperti Al-Hafidh bin Hajar rahimahullah menjelaskan bahwa berdasarkan sejarah jumlah orang yang mengaku sebagai nabi lebih dari 30 dari dulu sampai sekarang di Indonesia saja yang tidak masuk dalam daftar sejarah berapa orang yang mengaku sebagai nabi dan nabiyah dari kalangan wanita akan tetapi Al-Hafidh Ibn Hajar menyatakan bahwa yang dimaksud dengan jumlah 30 yaitu mereka-mereka yang mengaku sebagai nabi wa indahum syaukah mereka memiliki kekuatan, mereka dalam jumlah yang banyak dan memberikan pengaruh yang besar. Naam. Seperti di antaranya Mirza Ghulam Ahmad. Firqah Al-Qadiyaniyah Al-Ahmadiyah yang mengaku sebagai nabi dan pintu kenabian itu masih terbuka mereka mengaku sebagai muslim walaysa bimuslim. idda'u annahum muslimun walaysu muslimin. Mengaku sebagai kaum muslimin dan mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Naam. Wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaiha rasulan dan setiap umat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepadanya seorang rasul min Nuhin ila Muhammad dari Nuh sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أي أن Allah ba'atha fi kulli ummatin rasulan yad'uuhum ila عبادة الله وحده yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata. Wayanhahum anisyirk dan mencegah mereka dari kesyirikan. Wa dalilu dzalika qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah satu umat pun melainkan telah berlalu padanya seorang pemberi peringatan. Khala ay Telah berlalu padanya seorang rasul yang senantiasa memberikan peringatan namun di sana ada beberapa zaman yang disebut dengan zaman fatrah. Dan ada beberapa afrad yang mereka tidak sampai kepada mereka dakwah melainkan tidak sempurna akal mereka. Naam. Orang-orang yang ketika Islam sampai ke daerah mereka, mereka gila Orang-orang yang ketika Islam datang kepada mereka dalam keadaan mereka pikun tidak bisa memikirkan. Orang-orang yang ketika datang Islam dan mereka itu buta dan tuli. Dan orang-orang yang tidak sampai kepada mereka dakwah dan mereka mati dalam keadaan demikian. Mereka ini disebut sebagai ahlul fatrah dan mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Naam. Wa qala dan Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul yang mereka seluruhnya mengajak Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah tagut. Nah, ini tujuan mereka dalam kedudukan sebagai seorang rasul. Dan hendaklah seorang dai mengerti bagaimana manhajnya para nabi di dalam berdakwah. Da'watu ilallah harus memperhatikan prioritas di dalam berdakwah. Apa yang harus disampaikan kepada mereka. Perkara-perkara yang terpenting, permasalahan tauhid, ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil islam. Mereka harus mengilmui perkara-perkara ini. Ma huwa haqqullah alal ibad yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jangan sampai kemudian seorang dai terlalaikan dalam perkara tauhid. Naam lalu kemudian menganggap kecil dan menganggap remeh. Lalu menganggap besar perkara-perkara yang sesungguhnya kecil perkara itu apabila ditinjau di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. وافترض الله على جميع عباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagi seluruh hambanya dua perkara yaitu an-nafi wal isbat menafikan yaitu dengan cara mengingkari tawud, mengingkari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafian. Wal iman billah ini isbat menetapkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan inilah makna la ilaha illallah. La ilaha illallah yang mengandung dua perkara, nafi wal isbat. Meniadakan segala ma'bud. Zalika bi anna Allah huwal haqq. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berhak untuk diibadahi. Dan apa yang mereka seru dari selain Allah Apakah patung ataukah pepohonan ataukah kuburan ataukah syaitan ataukah segala sesuatu yang disembah dari selain Allah dan mereka riba maka itu adalah suatu kebatilan huwal batil sebab Allah Subhanahu wa taala huwal lil ibadah Naam Qala Al Qayyim rahimahullahu taala berkata Al-Imam al Qayyim rahimahullah At-taghutu yang dimaksud dengan istilah taghut ma tajawaza bihil abdu haddah apa-apa yang hamba itu melewati batas segala atau setiap hamba yang melewati batas. Siapa saja dari mereka yang tidak yang telah melewati batasnya, maka dia tohut. Naam, syaitan tohut. Al-kahin, para dukun tohut. Tukang-tukang sihir tohut. Yang berhukum dengan selain hukum Allah, hukumnya tagut. Dan yang memberikan hukum tagut. Dan yang melariskan hukum-hukum tersebut juga tagut. Nah, mereka semuanya yang menyeru kepada kebatilan dan memalingkan seseorang dari beribadah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah haula'i kulluhum mereka semua itulah disebut dengan taud karena melewati batas. Min ma'budin apakah itu disembah? Aubat buin ataukah diikuti? Ya. Disembah sampai kepada tingkat ilahiyah atau diikuti. Nah, semua yang dia ucapkan di harus diikuti. Siapa yang tidak mengikutinya sesat. Nah, ini yang biasanya muncul dari para ulama usu au muta ataukah ditaati. Semua yang diperintahkan harus ditaati. Al khairu wasyarr. Yang baik dan yang buruk biasanya ini muncul dari para umara az-zalimun, para pemimpin-pemimpin yang zalim. Berkata Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah Arada Syekhul Islam rahimahullahu bihada bahwa Syekhul Islam rahimahullah menghendaki dengan definisi ini, anna tauhida bahwa tauhid itu la yatimmu tidaklah sempurna illa bi ibadatillahi wahdahu la syarikalah kecuali apabila ter, terpenuhi dan sempurna dua rukun rukun yang pertama adalah beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya Lalu rukun yang kedua, wajitina bitagut. Yaitu dengan menjauhi tagut. Ini dua harus ada. Barang siapa yang menyembah hanya kepada Allah. Tapi dia tidak mengingkari tagut. Kita tidak bisa menyalahkan mereka-mereka yang menyembah kuburan mereka-mereka menyembah kepada selain Allah, maka dia kafir, murtad dari Islam. Nah, demikian pula sebaliknya, mengingkari tauhid tapi tidak bertauhid. Tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa bimuslim sampai terpenuhi dua perkara itu. Nah, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu min al ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman hanya kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali la ilaha illallah. Wa qad faradallahu dzalika ala ibadihi dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan yang demikian terhadap hamba-hambanya. Lalu beliau menjelaskan tagut makna tagut secara lugatan wastilahan. Secara lugah, secara bahasa at-tagut mushtaqun minat tughyan Itu berasal dari kata at-tughyan dari toga ya toga. Ya, masdarnya tughyan. Wa tughyan mujawasatul had. Dan yang dimaksud dengan tughyan adalah melewati batas. Apa saja yang melewati batas? Maka dia disebut dengan taga, tughyan. Wa minhu qauluhu ta'ala di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah." Sesungguhnya kami tatkala togol ma air itu sudah melewati batas. Ya, yang ditentukan. Ya, ini banjirnya itu meluap. Sampai gunung pun tercapai. nakum fil jariah kami membawa kalian di dalam perahu, dalam kapal. Yakni lama zadal ma'u anil haddil mu'tadi. Yaitu tatkala air itu bertambah dari batasan yang biasanya. Air itu kan mengalami pasang surut pasang ada batasnya pasangnya itu. Tapi kalau sudah melewati, oh berarti banjir. Atau melewati batas. Naam. Amalnakum fil jariyah. Maka kami membawa kalian pada al jariyah, yakni safina. Yaitu kapal. Ini pengertian tawud secara lugah. Secara bahasa. Wastilahan. Adapun secara istilah. Ahsanu maqila fi ta'rifi. Yang terbaik yang disebutkan tentang definisi tagut madzakarahu Ibnul Qayyim rahimahullah apa yang telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah sebab kalam salaf di dalam menyebutkan tagut terkadang mereka menjelaskan definisi tagut dengan menyebutkan sebagian misal ada yang mengatakan tagut syaitan. Ya, ini maksudnya asyaitan minat tawagit. Ada yang mengatakan tagut al-kahin. Tagut as-sahir yakni ini semua adalah definisi dengan memberikan sebahagian dari misal. Nah, ya sebab pengertian tauhid itu lebih luas daripada hanya sekedar syaitan atau kahin atau sahir. Sebagaimana akan kita sebutkan nanti. nah, Maka yang terbaik adalah yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah annahu bahwasanya ayat at makna taghut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu hadda setiap hamba yang melewati batas yang melampaui batas siapa saja hamba kalau melampaui batas اعتداء على الله على شريعة الله فهو طاغوت المبتدع وأهل الضلال والكفار والمشركين والشياطين والذين يحكمون بغير ما أنزل الله وهم راضون بذلك فهؤلاء كلهم طواغيت نعم من معبود dari yang disembah au matbu'in atau yang diikuti au muta'in atau yang ditaati. Ini paling bagus definisi ini. Jami' mani'. Naam. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu hadda wa muraduhu bil ma'bud wal matbu' wal muta' akan tetapi di sini ada kait yang dimaksud ya dengan yang disembah dan diikuti dan ditaati ghairus salihin bukan orang yang saleh ya selain orang-orang yang salihin nah Sebab terkadang mereka menyembah orang-orang yang soleh. Mereka menyembah malaikat. Mereka menyembah para nabi. Bukan berarti malaikat itu tauhud. Para nabi itu tauhud. Orang-orang soleh itu tauhud. Tidak. Walaupun mereka disembah. Tapi mereka pada asalnya mayatajawazul had. Mereka tidak melampaui batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang taat. Saya ingin maka ini kait yang terpenting. Kullu ma tajawaza bihil abdu hadda. Ya. Setiap hamba yang melampaui batas menunjukkan bahwa ketika mereka disembah, maka dia riba terhadap sesembahan itu. Ketika mereka diikuti dalam kebatilan, mereka riba di saat dia diikuti dalam kebatilan. Ketika mereka ditaati dalam kemaksiatan, mereka riba. Barulah dikatakan dia tagut maka tidak termasuk kaum solihin. Amma solihin falaysu tawaghid. Adapun orang-orang yang soleh mereka bukan togut karena mereka tidak melampaui batas. Wa in ubidu walaupun mereka disembah awit tubi'u ataukah mereka diikuti dengan fanatisme au ataukah mereka ditaati. Nah, orang-orang yang soleh tidak termasuk togut. Siapa saja yang termasuk tagut, sini beliau memberi contoh. Fal asnam allati tu'badu min dunillahi tawaghid. Patung-patung yang disembah dari selain Allah, mereka adalah tawaghid. Wa ulama usu alladzina yad'una ila dhalali wal kufur. Para alim ulama yang jahat yang mengajak kepada kesesatan dan kekufuran. Au yad'una ilal bid'ah ataukah mengajak kepada bid'ah. Au ila tahlili ma Allah ataukah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Au tahrimi ma Allah ataukah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Tawagit. Mereka ini semua termasuk di dalam Tawud. Para tawud. Naam. Jamaknya tawagid. Walladzina yuzayyinuna liwulatil amri. Dan demikian pula termasuk para togut orang-orang yang memberikan pernyataan setuju. Yuzayyinun yang menghiasi yang membuat senang, yang menganjurkan liulatil amri kepada pemerintah al khurujaan syariatil Islam untuk keluar dari syariat Islam. Sebab terkadang pemerintah tidak ridho, tapi ada pembisik-pembisiknya. Nah yang membisiki ini, ya berusaha dengan cara-cara dia untuk memolesi kebatilannya itu sehingga dianggap baik. Nah, oleh si Amir ini. Nah, ataukah mungkin dia terpaksa di dalam memberi hukum pada hukum selain Allah? Ya, maka hukumnya tagut dan yang setuju dengan hukum itu pun tahut dan yang melariskan hukum itu pun tahut. Nah, binuzumin yastauridunaha dengan peraturan-peraturan yang mereka impor Muhalifatan bumi dinil islami yang jelas-jelas bertentangan dengan aturan agama Islam tawagid. Orang-orang yang menganjurkan ini, yang istilahnya pekwan ya, memprovokasi. Hmm. Ya. Mereka itulah tawagid. anna haula'i tajawazu haddahum karena mereka ini telah melewati batas mereka. Fa inna haddal alim ayakuna muttabi'an lima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam karena batasan seorang alim itu dia harus mengikuti apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tugas mereka. Hal ulama warathatul anbiya. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Itu sifat sebagai seorang alim senantiasa berada di atas batasan-batasan syariat mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama hakikatan warasatul anbiya. Karena para ulama secara hakiki mereka adalah para pewaris, pewarisnya para nabi. Yarithunahum fi ummatihim ilman wa amalan wa akhlaqan wa da'watan wa ta'liman. Mereka mewariskan pada umat ini ilmu, kemudian amalan, demikian pula akhlak, demikian pula cara berdakwah, demikian pula di dalam hal memberikan ilmu, mengajari mereka. Fa'idha tajawazu hadal had, maka apabila yang dikatakan ulama itu mereka melampaui batasan ini, melewati batasan yang telah ditentukan di dalam syariat ini wasaru yuzayyinuna lil hukamil khuruj an syariatil Islam lalu kemudian mereka memolesi menganggap baik ya meng apa mengompori para hakim itu para pemerintah itu untuk keluar dari syariat Islam bimithli hadhihi nuzum dengan peraturan-peraturan ini yang diimpor dari orang-orang kafir fahum tawaghid maka mereka itu adalah para togut yang riba dengan sistem demokrasi yang menganjurkan kepada sistem demokrasi ini ya yang menganggap baik dan melariskan sistem ini dan berusaha menjauhkan kaum muslim dari syariat Allah Subhanahu wa taala maka mereka itu tagut li'annahum tajawazu ma kana yajibu alaihim ayakunu alaihi min mutaba'ati syariah karena mereka telah melampaui batas apa yang wajib atas mereka untuk senantiasa mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. al syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala beliau juga menjelaskan di dalam ta'liknya dari kitab Fathul Majid bahwa secara khulasah kesimpulannya dari perkataan ulama salaf bahwa yang dimaksud dengan tagut kata beliau kullu ma sarafal abda ya wa saddahu an ibadatillah segala sesuatu yang memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah. Wa ikhlasiddin dan untuk memurnikan agamanya. Wa taati lillahi wa li rasuli dan memalingkan seorang dari taat kepada Allah dan rasulnya. Sawa'un fi dzalika syaitan minal jin wa syaitanu minal ins. Sama saja apakah yang memalingkan itu syaitan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia. Ya, wal asjar wal ahjar wa ghairiha. Sama saja apakah itu pohon atau batu-batuan dan selainnya. Segala sesuatu. Wa yadkhulu fi bila syak dan juga termasuk dalam permasalahan ini tanpa diragukan lagi yang termasuk togut itu kata beliau al-hukmu bil qawaninil ajnabiyati anil Islam berhukum dengan undang-undang selain dari Islam wa syara'ihi wa ghairiha dan berhukum dari selain Islam dan selain syariat-syariatnya min kulli ma insan dari setiap undang-undang buatan manusia. Liyahkuma agar kemudian itu yang dijadikan sebagai hukum fidima dalam hal menentukan darah, pembunuhan, wal furuj, ya, dalam hal menentukan hukum bagi penzina. Naam bahwa kalau terjadi perzinaan suka sama suka tidak ada hukuman karena sama-sama riba apa ini jual beli apa kalau jual beli riba ya daya selesai masalah tapi zina ya kalau suka sama suka tidak ada hukuman. Nah, dihukum kalau yang satunya tidak setuju. Ya, dipaksa. Nah, barulah kemudian dinaikkan ke pengadilan. Nah, perempuan sama perempuan, suka sama suka, saling ridho meridhoi tidak jadi masalah. Laki-laki sama laki-laki juga tidak jadi masalah. <laughs> Ya. Para bencong juga harus diberikan uh, hak. Mereka juga punya hak asasi sebagai seorang manusia. Para banci-banci. Ya. Sehingga juga harus dipelihara hak, -hak mereka sebagai seorang banci. Nah, para wanita juga mereka harus berprofesi sebagaimana laki-laki. Nah, terus demikian. Seorang yang berzina penjaranya hanya sekian bulan. nah. Tapi kalau dia siap untuk menikah ya tidak dipenjara. Nah, seperti itulah hukum-hukuman buatan manusia, akal-akalan. Mana yang enak itu yang ditetapkan. Kalau terasa ngeri sedikit, wah ini jangan. Nah, hmm. pencuri ayam dihukum lima tahun. Hmm. Pencuri miliaran kadang-kadang bebas hukuman. Karena kebetulan pengacaranya hebat, jagoan. Naam. Hakada ahwaluhum. Nas'alullah salamah. Wal amwal juga dalam hal harta waliyubtila biha syara'i Allah dan untuk membatalkan syarat-syarat Allah min iqamatil hudud untuk menegakkan hukum had penzina kalau mereka dalam keadaan muhsan harus dirajam sampai mati orang kan gemetar itu mendengarkan itu nah Dirajam, dilempar batu sampai mati. Mari ketakutan. Tuh. Ya. Tapi pikiran manusia sekarang, ya daripada mereka berzina di berbagai tempat, berpencar-pencar, mending disatukan saja. Di satu tempat lokalisasi resmi yang diresmikan dengan guntingan pita oleh Pak Bupati. Ya, jadi resmi. Naam. Yo daripada keliaran berkeliaran kemana-mana, hmm, mending dibuat satu pulau, ya, untuk dijadikan sebagai pulau kejahatan. Di sana bermain judi, di sana tempat prostitusi, naam, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Di samping itu kan pemasukan besar untuk pembangunan. <laughs> Kembalinya yang makan ya rakyat. Jadi bangun aspal dari hasil prostitusi, bangun jalanan. Hah? Nah, inilah kondisi negara. Nas'alullah salamah. Naam. Wa tahrimir riba, diharamkannya riba wa zina wal khamr zina khamar, wa nahwi dhalik dan yang semisalnya ya mimma akhadat hadihil qawanin dari apa-apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang ini Tuhalliluha. bahkan sampai menghalalkannya watahmiha memelihara riba bank-bank konvensional tersebar dengan sistem ribanya. Naam binufudhiha dengan pelaksanaan-pelaksanaannya wa munfidhiha wal kawanin nafsuha tawaghid kata beliau. Undang-undang itu sendiri togut. Wa wabi'uha dan yang meletakkannya wa murawijuha dan yang melariskannya tawagib mereka semua itu tagut nah wa amsaluha dan yang semisalnya min kulli kitabin wabahul aqlul bashari dari setiap kitab yang diletakkan oleh akal manusia liyasrifa anil haqq untuk memalingkan dari kebenaran Allah dijabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa imma qasdan aw an ghairi qasdin min wadhi'i apakah dia sendiri memaksudkan ataukah tanpa maksud dari pengarangnya fahuwa taghut maka sungguh dia pun penulisnya itu adalah seorang tohut. Dari sini ikhwan fiddin azakumullah sangat jelas bagi kita ya perbedaan antara ahlul haq wa ahlul batil. Perbedaan antara al-mu'min billah wal kafir bitaghut dengan mereka-mereka yang melariskan taghut dan dakwah mereka. والله أعلم بالصواب إلى هنا تفضلوا حفظكم الله